Ya. Kalau dia dapetin ayat janji, dia gue pengen dapetin tuh janji dari Allah. Karena yang janji Allah. Iya. Kalau kita yang janji manusia aja kita bahagia banget. Kalau mau dengan datangnya surat ini saya memberitahukan bahwa saya insya Allah sebentar lagi dapat duit satu miliar. Ada janji dengan sepenuh hati tanpa dipaksa, mau kasih ini 100 juta. Ditulis, iya. terkirim, itu baju, Yang janji manusia itu, yang nulis manusia yang janji. Tapi bilang itu. Tapi kalau Allah yang janji di Quran kok kita biasa aja? Hah? Allah yang janji di Quran itu tenang biasanya nggak ada target nggak ada apa nggak ada target gila pengen dapetin itu kalau diancam takut surat ancaman surat kaleng hmm. dari manusia takut tapi dari Allah nggak takut wal khudu bacanya khudu iya, nunduk Idhu al maghsud wal maghlubu karena itulah maksud dan yang dituntut di dalam membaca Quran supaya tadabbur, supaya khusyuk, supaya khudu. Itu maksudnya. Dan yang dituntut tujuannya itu begitu. Wabihi Wabihi tastanirul gulubu Nah dengan cara baca begitu tuh Ya dengan sebabnya itu bacanya tadabbur, bacanya khusyuk, bacanya khudu, tastanirul bulu bercahaya hati. bercahaya. Jadi ketimbang yang bacanya dengan repet repet repet repet cuma kejar-kejar hakam doang biar banyak buru-buru tanpa adanya tadabbur, tanpa adanya khuduan, ya, khusyuan itu nggak dapat cahaya hati. Kalau ini bacanya ya tasdirul qul. Qala an-nas bin Malik Rubbatan lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu Banyak sekali orang yang baca Quran sedangkan Quran melaknatnya. Jadi Dia baca apa namanya laknatullah ala al-kadzibin dia bohong itu kan ya ala ala laknatullah ala al-kadzibin dia tukang bohong tapi dibaca Quran tapi dia nggak takut sama laknat Allah terhadap orang yang bohong ya. dia nggak takut padahal dia sering baca itu ayat Qurannya eh hidupnya bohong mulu jadilah dia itu dilaknat Al-Quran lu baca kalam Allah baca saya, tapi kau nggak amalkan. Maka Quran melaknat. Alhamdulillah. Memang harus ada satu satu saat di mana kita fokuskan Quran itu biar lama bacanya tapi fokus gitu. Sambil merenungi maknanya. Mungkin jadi putus ya? jadi butuh. Iya, jadi terbuka kita punya iya, ini kalau kita hati kita ya, kalau bacanya eh, bisa aja hmm. Ibu baca begitu, nggak tahu maknanya, dia lihat maknanya. Kan banyak Quran sekarang diterjemahkan. Tapi yang lebih selamat pakai yang Departemen Agama deh. Terjemahan Departemen Agama. Karena dia kan ada MUI di situ kan. Nggak sembarangan ini berat kalau kecuali kalau nggak paham juga karena kadang-kadang ada ada makna Quran yang kita nggak bisa pahamin begitu saja harus ada penjelasan yeah. mana asbab tentunya ini ini ayat lagi sedang bicara apa ya, itu perlu nanya ya datengin kiai tanya bawa deh beras karung gula ya, jangan nanya doang ada bawa-bawaannya gitu ya bukan ke saya bukan ke dia yang lain hmm. kalau saya jangan yang berat-berat yang enteng-enteng aja hmm. kalau mau amplop waktu dulu apa amplop banyak sih. Berapa banyak orang yang baca Quran sedangkan Quran melaknat dia? Ya? Kenapa? Karena nggak ngamalin, nggak takut dan tidak timbul kesenangan ketika dia mendapatkan janji dalam Quran. وورد في Taurat dan warid datang di dalam kitab Taurat keterangan ada satu keterangan cerita atau satu firman Allah di dalam kitab Taurat ya abdi ama tastahi minni ya'tika kitabu ba'di ikhwanik wa anta fit tariq tamshi فتعملوا عن الدرك وتغمضوا لأجله وتقرأه وتدبر وتدبره yeah. دبر وتدبره تقرأه وتدبره حرفا حتى لا يفوتك منه شيء وهذا كتابي أنزلته إليك انظر كم فصلت لك من القول وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه وعرضه وعرضه ya إيه؟ eh إيه عرضه ya kalau irda kehormatan طوله وعرضه Tumma anta mu'ridun anhu. Apa kuntu ahwana alaika min ba'di ikhwanik? Datang di darat Taurat, ya abdi, hai hambaku. Apakah kamu tidak malu kepadaku? Apakah kamu tidak malu kepadaku? Hamanya. datang kepadamu tulisan surat sebagian saudaramu datang surat dari sebagian saudaramu sedangkan engkau sedang berada di jalanan kamu sedang berjalan datang surat ngasih fata'dilu anis tarik kamu nyingkir nyimpang dari jalanan nyari dulu tempat buat ngebaca itu tempat kalau baca sambil jalan kan nggak khusyuk. Ntar pada lompat-lompat gitu. Ya. Yeah. Mau nggak mau berhenti dulu. Takut nggak khusyuk bacanya. Takut nggak jelas tulisannya. Nyimpang baca dulu anit tadi. tuh li ajri kamu duduk lantaran surat tadi. Watabrahu kamu baca. Watudabbiruhu kamu tadabburinnya. Baca sambil memahami apaan nah, maksudnya ini. Ya. Karena bahasa lisan bahasa surat tulisan beda. Berapa banyak orang gara-gara SMS salah paham. Ya. Malas warin pulsa SMS salah paham. Nadanya kan nada bicara beda. Ya. Harfan huruf demi huruf. Hatta la yakutu min syai'un sehingga tidak luput satu pun daripada huruf iya. daripada kepadamu sehingga tidak meluputkan kamu syai'un. Ya minhu syai'un. Daripadanya sedikit pun. Karena kita khusyuk bacanya tadabur. Sambil duduk. Itu tulisan nggak luput sedikit. Sedikit pun nggak luput. Wahada kitabi. Dan ini kitabku Al-Quran. Misalnya. Atau Taurat. tuhu ilaik. Aku turunin kepadamu. Undur. Perhatiin kata Allah. Tanpa saltu laka minal qaul. Berapa banyak aku terangkan kepadamu daripada firman. Wa kam karartu berapa banyak aku ulang-ulang alaika kepadamu. Fihi di dalam kitabku itu. Litata'ammala tulahu wa ardahu. Agar kamu renungkan panjang pendeknya. Summa anta mu'ridun. Kemudian kamu berpaling daripadanya. Hebatan surat orang daripada surat Allah. Apa kuntu ahwana alaik min ba'di ikhwani? Apakah aku lebih hina atas dirimu daripada sebahagian saudaraku? Menangin surat saudara daripada kitab Allah. Ya abdi, yarsidu ilaika ba'du ikhwani Datang kepadamu sebahagian saudaramu Fatuqbilu alaih kamu hadapkan diri kamu kepadanya. Bikulli wajhik sepenuh wajah. Saudara datang, kita ngadep ni. Oh, ya. Ya, Bikulli wajhik. Wa ila hadisi. Kamu dengerin omongan saudaramu yang datang. Iya. Oh, iya. Iya. Bikulli gembik dengan sepenuh hatimu. Dengerin. فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أو محتى إليه عنكم ya. Kalau berbicara seseorang atau membuat sibuk kamu orang daripada berbicaranya dia, kamu memberi isyarat kepadanya. Ya. Kita lagi dengerin, saudara kita ngobrol, ngomong, kita dengerin. Nih, nyibukin kita nih. lecokin Lagi dengerin dia ngomong. Angkup. Up. Dia tuh. Iya, Gue lagi khusyuk dengerin dia nih ngomong. Anak kita rewel. Ya kan? Gara-gara lagi perhatiin kawan kita yang datang lagi lagi ngobrol sama kita. Kita kasih syarat jangan ganggu pembicaraan kita atau saya kita lagi dengerin ke omongan dia jangan terganggu kita suruh dia diam jangan ganggu kita di dalam mendengarkan pembicaraan kawan kita wahana mukbilun alaih dan sekarang saya ini kata Allah lagi menghadap kepadamu Allah menghadap wa muhaddisun laka ajak bicara kamu wa anta mu'ridun anni liqalbik sedangkan kau berpaling daripadaku dengan hatimu. tani ahwana 'alaika min ba'di ikhwanik? Apakah engkau menjadikan aku lebih rendah, lebih hina, lebih rendah atasmu daripada sebagian kawanmu, saudara? Ta'ala Allahu 'an dzalik 'uluwan Maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada hal itu. Dengan ketinggian yang maha besar. Allah lebih dari itu. Ini yang maknanya kalau orang lagi baca Quran, tolong kita jangan bicara. Dengerin tuh ah. Biar nggak paham, yang penting dengerin. Dia nggak paham, yang penting dengerin. Nih ya, bikin maulid, bikin pengajian, kori baca Quran, kita ngobrol. Atau di sebelahnya orang lagi baca Quran, dia ngobrol, nggak boleh. Kemudian kalau mau ngobrol nyingkir jauh ya, Inggris gitu. Karena dia lagi baca Quran. Kita mesti dengerin tuh firman Allah. Karena dia yang baca berarti kita mendengar tuh firman Allah. Ketika kita mendengar firman Allah itu lagi dibaca, berarti Allah lagi bicara, ngajak bicara kita soal Allah. Kalau iya. Karena Allah lagi ajak bicara kita, kita yang ngerengos. Betul ya? Ya, Masya Allah nih satu berita di dalam Taurat membuat kesadaran kita. Faidatun satu faedah. Udah banyak ini. Sebutin satu faedah, faedah, faedah, Qala fil majmu' berkata di dalam pengarang kitab Majmu' Syafi'i Nawawi juga ya. al istighanu bi Mazada' alal al-Fatihati afdalu min salatit tatawu'i. Sibuk dengan menghafal yang lebih daripada surah Fatihah lebih afdal daripada salat tatawu. Kita hafal surah Fatihah. Hafalin lagi deh selain Fatihah, hafal lagi surah-surah yang lain, yang pendek-pendek, yang semampu kita hafal itu hafalin. Jadi menghafal surah selain Fatihah yang lebih daripada fatihah makanya jangan fatihah doang lo hafal gitu lebihin deh habis fatihah apa lagi Allah ya al-ikhlas al-falah ayatul kursi amanah rasul pokoknya yang penting-penting lau anzalna karena surah-surah munjiat dihafalin aja dikit kiri ya itu lebih abang katanya nih kata ya, ulama di dalam kitab Majmu lebih afdal daripada sholat sunnah ngapalin beberapa surah selain Fatihah ya lebih daripada Fatihah itu itu lebih afdal daripada sholat tertunggu sholat sunnah ya. wa hatta ba'dul mutaakhirin bi anna al-ishghala bi'idhi afdalu min al bi fardhil kifayah Lidzairil ulum duna fardil ain. Bahkan sebahagian ulama mutaakhirin memberikan fatwa bahwasanya sibuk menghafal ayat-ayat Quran yang lebih dari Fatihah itu lebih afdal daripada menyibukkan diri dengan fardu kifayah daripada seluruh ilmu ilmu ilmu yang termasuk fardu kifayah ya kalau kita hafalin Quran lebih abdul ngapalin Quran daripada baca ilmu fardu kifayah. Ya? Ini orang ngapalin kulhu, ulang-ulang nggak apal-apal, lu apalin kulhu, kulhu Allah, apa lagi dilihat lagi nggak apal-apal, orang baru masuk baru nge-Islam, baru nge-Islam. Yang lain belajar nahu, belajar nahu, sorot abdolan ini, abdolan yang hafal surah daripada belajar nahu, karena nahu kabur kifayah. Kalau satu kampung mulai bisa, yang lain nggak wajib, nggak wajib ain. Jadi ya, fardu kifayah nah. Kecuali gigi, tauhid, tasawuf itu wajib. Itu disebut fardu ain. Jadi ilmu yang fardu ain tiga. Yang urusan tauhid kamu disebut ilmu akidah. Yang urusan ibadah kamu disebut syariat, ilmu fikih yang urusan hati kamu disebut tasawuf. Ya, tiga sudah wajib. Yang lain tidak wajib. Kayak nah, ini wajib nih dipelajari. Kan ada pikirnya, ada tasawuf. Risalatul Mu'awwana, Masahib Diniyah, tiga kitab. Nasihul Ibad, Ihya Ulumuddin. Tapi yang nggak harus yang besar-besar, yang penting ada yang tipis-tipis yang irsadul anam dibaca cukup sudah menggugurkan kewajiban kita. Kalau kita baca irsadul anam, kita pikir gugurin kewajiban kita akan waktu ain. Karena kita belajar ini. Dona Tarbil ain berbeda halnya selain fardu ain. Kalau fardu ain ya minha daripada itu lebih abdal daripada ngapalin yang bagus belajar kitab Fardhu Ain juga, hafal juga di kita. Hmm. Wasaniha yang kedua anna nisyana ayatin atau harbin minhu walau bishtighali bima huwa ahammu minhu kata'allumil ilmi kata'allumil ilmi aini kabira kabiratun ya yeah. yeah. Dan bahwa yang kedua bahwasanya melupakan satu ayat atau satu huruf daripada Al-Quran yang dihafal tadi. Walaupun karena sibuk dengan yang lebih penting darinya seperti belajar ilmu ain itu dosa besar kan? Ya. Ananisyana ayatin aw harfin min walau bisigali bima huwa ahamu minhu ka ta'allumil ilmin aini kabiratun. Dosa besar. Gara-gara udah hafal kulhu, lupa kulhu. Jadi dosa gede. Ya, nggak boleh. Jadi mesti diapalin diinin terus, dilatihin terus. Kalau udah hafal. Tapi kalau dalam keterangan yang lain, ya ulama-ulama oh tidak tidak termasuk dosa besar, termasuk sepaling kecil dosa yang dikhawatirkan. Ya. Jadi paling dosa di antara dosa-dosa kecil yang sangat bahaya ini melupain ayat yang sudah dihafal melupakan ayat yang dia sudah makanya orang menghafal Quran itu bahaya besar bagi dia kalau hilang hafalannya dia nggak boleh hilang tuh terus baca makanya habis Quran itu paling tidak dia kalau udah lulus dia jadi imam di masjid jadi apa imam besar jadi dia nggak hilang-hilang tuh tapi dia kan jadi imam Zohor yang maghrib, isya, subuh juga aja ayat Quran. Dari surah pertama terus diurut sama dia. Ya. Jadi dia nggak hilang, dia nggak buang. Kalau dia nggak baca baca, hilang. Ya, hilang. Wallahu a'lam. Wasalisu hadis tandai. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا ما قلته انا والنبيون من قبلي لا نحيا وعليها نموت وبها نموت إن شاء الله تعالى من المؤمنين الحمد لله كرامي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يساله في رضاك ولا تولنا ولا ينسواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى جميلنا بالعافية اللهم لا تكشف لنا الحال وارزقنا